Kota Mayangka. Cerita ini lanjutan dari Budur Sinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara Istri Yonoka kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Akhir Perjalanan Impian. Dalam seri ke-691 ini, didukung oleh para pemain, Chris Urspon sebagai Rakuti, Ape Burhan sebagai Wong Agung, Jujung sebagai Pangpung, Harga sebagai Padu, Ani Ruslianti sebagai Nyukepet, dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Oh, Bundur Jawa lah eh. ya mesti dek lah wong obat lumik pabrik. Wahing, wahing terus. Kita mampet lumik pabrik. Erong bunta tetape Iso dong Ngombe mesakit Buat cucu Sakit Ayo cepet Ngombe mesakit Masuk angin Awang greget Ojo lali Ngombe mesakit Apa tuh mesakit itu? Bentuknya bunder jawa loh Eh bila Erong eh, bunder sirah nelu ngombe amik sakri. masuk angin inggris? greget ya ngombe amik sakri. Lah saiki wis ana mixagri sirup obat flu kanggo anak-anak. Rasa stroberi sing disenengi arok cilik. Tablet Mixagri untuk dewasa, Mixagri sirup untuk anak-anak. Produksi Dankos. Desa Gandung adalah desa masa kecilku bersama Rasmi. Kami berdua dulu sering pulang pergi antara desa Gandung dan desa Pajarakan. Karena Rasmi sebenarnya berasal dari desa Pajarakan. Gusti, kenapa jadi pengen begitu? Buanglah jauh-jauh perasaan dangkalmu itu. Kau harus sadar bahwa bahaya utama yang mengancammu datangnya dari daya Negara. Apakah hanya karena Gandeng adalah desa masa kecilmu bersama Rasemi? Maka desa itu akan kau bebaskan dari penggeledahan kita. apa tak kau pikirkan? Seandainya Jaya Negara sembunyi di desa Gandeng. Eh, sudahlah sih. jangan buang waktu. Prajurit, masuk di desa Gandeng. Obrak abrik dan cari Jaya Negara. ditarik keluar. Yang berada di jalan-jalan dikumpulkan menjadi satu. Prajurit-prajurit Majapahit bertindak dan berlaku seenaknya. Tidak sedikit yang tewas karena menghalang-halangi prajurit-prajurit yang ingin masuk dan menggeledah rumah penduduk. Ayo, obrak habis ke Tangkap sel negara. Tangkap sel negara. Thank you. Ancak kendi karar. Warga desa Ganding panik, mereka ketakutan. Dua muda berlarian ke sana kemari. Para prajurit Rakuti menangkap dia dengan perlakuan semena-mena. Ayo, obrak abri kita Ganding. Cari jaya negara. Tangkap jaya negara. Dia bisa kasih raja. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. <laughs> Akulah raja. Akulah yang berkuasa. shut <laughs> up. Desa Gandeng diobrak-abrik. Para penduduknya panik dan ketakutan. beri tangis dan teriakan minta diampuni menyatu dengan hartikan dan bentakan para prajurit. Akuti didampingi Wong Agung di atas kuda masing-masing, memerintahkan semua warga desa dikeluarkan dari gubuknya. Mereka tak berkuasa apa-apa ketika para prajurit menggeledah dan merusak apa saja yang ditemui di rumah itu. dan digeledah. Tapi yang kita cari tidak ada Rakutin. Gusti, kalau begitu, kumpulkan saja mereka di tengah lapan itu. Kita tanyai mereka. Dan kalau mereka berkata dusta, sikat saja. Hmm. Iya. baiklah. Kumpulkan mereka menjadi satu di tengah lapangan itu. Ayo, kumpulkan mereka semua di tengah lapangan itu. Kumpulkan semua warga desa Ganding di tengah lapangan itu. Prajurit, prajurit. Kumpulkan semua warga desa. Tua, muda, di tengah lapangan itu. Kumpulkan mereka semua. Para prajurit yang dipimpin oleh Pangkung, Ninjawasa, Samitra, Tunjung, Walakang, Ungkap, Dudung dan Pagu bekerja cepat mengumpulkan warga desa dan menggiringnya ke tengah tanah lapang di desa itu. Ayo prajurit, terus giring mereka ke lapangan itu. Ayo, cepat. Jangan sampai dan menunggu terlalu lama. Ayo. Dengan garang dan tanpa prik kemanusiaan, para prajurit itu menggiring warga desa tua dan muda ke tengah lapangan artikan dan bentakan prajurit bercampur dengan rintis belas kasihan para warga desa. Raguti didampingi gurunya, perlahan-lahan menghela kudanya menuju ke tengah tanah lapang. Warga desa Ganding terkumpul menyatu di tengah-tengah, dikelilingi para prajurit dengan pedang terhunus di tangan. Tenang! Tenang! Warga desa Ganding diharap tenang! Tenang! Dengarlah, para warga desa Ganding, Tuan Rasputi, penguasa yang baru di Majapahit, akan menanyakan sesuatu pada kalian. Jadi kalian harus jujur dan terus terang menjawabnya. Dengarlah apa yang akan ditanyakan oleh beliau. Para warga desa Gandhi yang tercinta, akulah Rakuti. Akulah yang sekarang ini berkuasa Jaya negara bukan lagi raja. Akulah Raja Majapahit. Akulah yang berkuasa atas nasib kalian. Jadi jangan coba-coba memberi keterangan palsu. Jangan mencoba berdusta terhadap Rakuti. Mengerti? Jika kalian tetap bungkam dan mengaku tidak mengerti atau tidak tahu kemana jaya negara sekarang ini berada, nyawa kalian taruhannya. Dan desa Gading ini akan kubakar rata dengan tanah. Nah, sekarang majulah. Jawab pertanyaanku. Di mana dan kemana jaya negara sekarang ini berada? Baiklah, baik. Jadi kalian menutup-nutupi dan melindungi di mana jaya negara berada. Aku ulangi sekali lagi. Majulah ke depan Siapa yang tahu di mana jaya negara berada? Jadi tidak satupun warga di Ganding ini mau mengatakan di mana jaya negara berada. Bagus. Bagus. Rajuin. Ya, Tuan. Bakar desa candi, Musnahkan desa ini. Ayo, bakar. Ayo, teman-teman. Perintah Tuan Rakuti. Bakar habis desa ini. kamu sendiri. Bu, Bu Hati, tolong Bu. Iki loh, anakku awake puanas. Lho lho lho Bu, lha opo kate dodok-dodok omahe tangga? Iki lho obat jenenge mini grip, tablet turun panas dan teman khusus untuk anak-anak. Sing ramuane sesuai disesuaikno kanggo anak-anak Indonesia. Panase yo ya mudhun Bu. Kalau aku demam ini tak tunggal pabrik ambek nek grip Nek grip kanggo wong dewasa, minigrip kanggo anak-anak. mini grip kadhe turun panas kanggo anak-anak. Sing ramuane sepisan mana ramuane wis disesuaikno kanggo anak-anak Indonesia. Wes gak perlu dodok-dodok omahe tangga. Lak wis ana minigrip, rasane rasa jeruk manis. grip tablet penurun panas dan demam khusus untuk anak-anak. Produksi Dankot. Abu Bakar itu. Wahai aku Putih. Prajurit-prajurit. Padamkan api. kembali. <laughs> ibu. Anak dan ibu saling berpelukan. Nik Kepet yang sekian tahun tidak bertemu anaknya, ini sang putra ada di hadapannya. Kerinduan seorang ibu tumpah ruah. Air mata kebahagiaan membasahi kelopak matanya yang keriput. Tangan-tangannya gemetar menyentuh wajah putranya. Rakuti haru, dipeluknya sang ibu dengan erat. Para prajurit bawahannya memandang penuh pertanyaan. Wong Agung tak berkedip, Lampung dan Linggawasa saling melempar pandang. perintahkan semua prajurit dan teman-teman untuk istirahat. Dan jangan ganggu warga desa Ganding. Bukalah perbekalan dan istirahat di sini. Baiklah, Putri. Prajurit, kita istirahat di sini dan bukalah perbekalan kalian. Ayo, kita beristirahat. Ibu dan anak saling menumpahkan tangan. Air mata haru dan bahagia menetes tak terasa. Betapa tidak, setelah sekian tahun mereka terpisah, kini mereka dipertemukan dalam suasana yang berbeda. Rakuti yang sekarang bukan lagi Rakuti si anak desa Ganding, melainkan Rakuti si pemegang kekuasaan tertinggi di Majapahit. Dengan semangat, angkuh, dan bahagia, Rakuti menceritakan perihal dirinya kepada sang ibu. Namun Nyi Kepet menanggapinya biasa-biasa saja. Ibu, aku bahagia sekali. Aku gembira dapat bertemu ibu kembali di desa Ganding ini. Oh, ah, Putih, ini rumahmu, kubur kita, tempatmu sejak kecil hingga besar. Tapi mengapa kau sampai hati mau memusnahkan tempat kelahiranmu ini, nak? Ibu, Janganlah ibu bertanya yang bukan-bukan. Rakuti anakmu ini. Sekarang sudah menjadi penguasa tertinggi di Majapahit. Seharusnya ibu ikut senang dan bahagia, bangga dan berbesar hati. Karena Rakuti, si anak desa telah berhasil merengkuh cita-citanya. Apa kau kira ibu senang menerima semua itu? Ibu, mengapa ibu berkata seperti itu? Kuti, kekuasaan yang kau rengkuh itu bukanlah kekuasaan yang langgeng. Bukan kekuasaan yang seharusnya kau miliki. Di tanganmu lebih pantas menggenggam butir-butir pati dan ketela dibanding kekuasaan sebagai raja. Tidak, Ibu. Seorang rakyat pun berhak menjadi raja. Seorang anak desa berhak atas cita-citanya dan mewujudkan cita-cita itu seperti apa yang diimpikan. Dan sekarang ini, Rakuti telah berhasil menggapai impiannya, meraih cita-citanya. Kekuasaan telah ada di tangan Rakuti. Sebentar lagi, hingga sana Majapahit akan aku duduki. Dan Gusti Rakuti akan disebut-sebut di semua tempat. Kuti, sadarlah nak. Mumpung belum terlambat benar. Cobalah kau bangun dari mimpi-mimpimu itu. Ibu, Mimpi itu sekarang sudah menjadi nyata. Sebentar lagi aku akan resmi disebut sebagai Raja Majapahit. Rakuti Raja Majapahit. Tak seorang pun bisa menyamai atau merebut kekuasaan itu dari tangan Rakuti. Tidak seorang pun. <laughs> Kau tertawa menertawai dirimu sendiri, Kuti. Tawa seperti itu hanya akan mendatangkan bencana bagi dirimu sendiri. Ibu, Mengapa ibu dari tadi hanya mencercaku terus? Cobalah mengerti, Bu. Betapa bahagianya aku sekarang ini. Betapa bangga dan puasnya hatiku. Bayangkan, dari pemuda desa bisa menduduki tahta. Dari pemuda sutra bisa merengkuh kekuasaan paling tinggi. Sekarang ini, apa yang tidak bisa kita peroleh, Ibu? Ibu tinggal mengucap satu kata. Maka aku akan segera memberikannya pada Ibu. Ibu, kita sekarang ini sudah menjadi pemilik negeri ini. Aku ingin ibu bisa ikut senang, bangga, bahagia. Tetapi dari tadi, ibu hanya mengecilkan apa yang telah kurai dengan bersusah payah. Ibu, sudah saatnya kita menikmati hidup ini. Hidup sebagai keluarga raja. Hidup serba berkecukupan Tinggalkan desa ini, Mari kita pindah ke Istana Majapahit. Di sana segalanya bisa ibu dapat. Buat apa di tempat sepi seperti ini? Aku ingin ibu bisa melewati hari-hari tua ibu di Istana Majapahit dengan tanpa kekurangan. Ayolah, Bu. Kita pindah ke istana. Aku tidak mau melihat ibu hidup serba kekurangan seperti ini. Ah, tidak, Rakuti. Ibu lebih senang tinggal di desa ganding ini. Biarlah Ibu habiskan sisa-sisa hidup Ibu di tempat yang tenang dan tenterang ini. Jadi Ibu tidak mau kuboin di istana? Di sinilah istana Ibu. Di desa Ganding inilah istanaku untuk selama-lamanya. Ibu. Kau kesal. Kau tidak puas atas sikap ibumu. Ibu. Mengapa ibu jadi seperti ini? Mengapa ibu tidak menghargai jerih payah anakmu? Siapa orang tua yang tidak senang dan bangga melihat keberhasilan anaknya? Orang tua mana yang mendoakan anak-anaknya hidup susah dan menderita? Tidak ada, Rakuti. Semua orang tua selalu mendoakan siang dan malam agar anak-anaknya kelak bisa hidup mulia, serba berkecukupan dan bahagia. Kalau benar begitu, kenapa ibu menolak aku boyong ke sana? Karena apa yang kau peroleh itu, apa yang sudah kau genggam itu, sebenarnya tidak layak kau miliki. Jawa lo bentuk eh. ya mesti dek lah wong obat flu nek Pak. Wahin wahin terus. Iso mampet ngomret nek sakri. Erong pun tetape. Iso blow ngomret nek sakri. Waduh tuh sakit kepala. Ayo cepet ngomret nek sakri. Masuk angin awak greget ojo lali ngombe sakit obat lumes sakit itu bentuknya bunder Jawa lho Gila, eh, erong eh, bunta, Kirah lu ngombe amik sakit masuk angin awak greget ya ngombe amik sakit Lah saiki wis ana mixagrid sirup obat flu kanggo anak-anak. rasa stroberi yang disenengi arek kiri. Tablet Mixagrid untuk dewasa. Mixagrid Sirup untuk anak-anak. Produksi Dankorp. Rasputin kesal, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak ingin melukai hati ibunya yang tercinta. Dia pun tak habis pikir Mengapa sang ibu tidak senang atau bahagia melihat apa yang telah dicapainya selama ini? Nah, bagaimanakah sikap Rakuti kemudian? Apakah Nyikepet tetap tidak mau diboyong oleh Rakuti ke istana Majapahit? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.